Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan langit-langit dan tidak menciptakan bumi ini dan tidak menciptakan semua apa yang ada di langit dan di bumi tanpa tujuan. Bahkan Allah menciptakan langit-langit, Allah menciptakan bumi, Allah menciptakan semua apa yang ada di antara langit dan bumi dengan tujuh tujuan. Apa tujuannya? Yaitu tujuannya adalah supaya semuanya tunduk kepada Allah. Tunduk kepada Allah. Mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuannya. Allah berfirman kepada langit dan bumi. Faqala laha. Dan Allah berfirman kepadanya. Iqtia tau'an au karha. Datanglah kemari. Baik dengan jiwa tunduk atau dengan terpaksa. Qala ta'ataina ta'iin. Langit-langit dan bumi itu menghadap kepada Allah dengan tunduk. Nah jadi itu Allah SWT menciptakan langit dan bumi dan semua apa yang ada di dalamnya menciptakan pepohonan, menciptakan benda-benda yang ada, hewan-hewan yang ada, semuanya ada tujuannya. Tidak ada yang Allah ciptakan tanpa tujuan, sia-sia hanya sekedar menciptakan gitu aja ndak ada. Semuanya diciptakan ada tujuannya. Iya. Tujuannya adalah ibadah hanya kepada Allah, tunduk pada Allah. Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard bertasbih kepada Allah semua apa yang ada di langit apa yang ada di bumi walakin la tafqahuna tasbihahum akan tetapi kalian wahai manusia tidak ngerti bertasbihnya benda-benda di langit dan di bumi itu tapi Allah memberitakan semuanya bertasbih kepada Allah mensucikan Allah tunduk pada Allah subhanahu wa ta'ala gitu. berzikir bahwa langit-langit dan bumi dan seisinya ini. Ini hanya benda semata, itu pikiran orang kafir. Nah, jadi Allah menciptakan langit. Nah, dianggap ya yang penting menciptakan gitu saja. Nah, itu pikiran orang kafir. Allah menciptakan pertumbuhan, ya udah diciptakan gitu saja, nah, tanpa tujuan, gitu. yaitu beribadah kepada Allah itu pikiran orang-orang kafir. Dan segala yang Allah ciptakan ini ada tujuan orang kafirlah orang yang berpikir bahwa alam semesta ini tidak beribadah kepada Allah. Nah, itu pikiran karena itu kelanjutan ayat zalika ladzina kafaru. Yang demikian itu prasangka orang-orang kafir. Hmm. Prasangka orang kafir langit ya udah gitu aja nggak beribadah kepada Allah Bintang-bintang ya diciptakan oleh Allah gitu aja, enggak beribadah kepada Allah. Bebatuan, pohon, hewan, mereka anggap enggak beribadah kepada Allah. Itu prasangka orang-orang kafir. Hmm. Allah memberitahukan di dalam Al-Quran. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard. Bertasbih kepada Allah apa saja yang ada di langit dan di bumi. Nah itu. Adapun manusia huwallazi khalaqakum faminkum kafiru wa minkum mukmin. Allah yang menciptakan kalian wahai manusia ternyata ada yang kafir, ada yang mukmin. Diperintah oleh Allah agar manusia itu tunduk kepada Allah, memuji Allah, mensucikan Allah. Allah berfirman, "Sabbih Sabbihisma rabbikal a'la." Sucikan Tuhanmu yang maha tinggi. Ucapkanlah subhanallah. Subhana rabbiyal a'la Subhana rabbiyal azim. Subhanallah maha suci Allah. Subhana rabbiyal a'la maha suci Allah zat yang maha tinggi. Yaitu sabih hisma rabbikal a'la. Sucikan Tuhanmu yang maha tinggi. Subhana rabbiyal azim. Maha suci Allah yang maha agung. Nah, jadi itu. berprasangka bahwa alam semesta ini diciptakan gitu aja tanpa tujuan ibadah kepada Allah itu prasangka orang-orang kafir. Orang yang beriman wajib beriman semua isi alam ini tunduk dan beribadah kepada Allah. Kalau enggak begitu maka digolongkan orang kafir, fawailul lilladzina kafaru minan nar maka celakalah orang-orang yang kafir akan dihadap di neraka akan dihadap di neraka kalau diciptakan tidak untuk ibadah kepada Allah. Sehingga nanti kalau sudah mati tidak ada kebangkitan, tidak ada balasan. Kalau kayak gitu, gitu. Berarti apa artinya Allah menurunkan syariat? Syariat itu isinya akimus sholat, dirikanlah sholat, Lalu ada yang sholat, ada yang nggak sholat. Terus dua-duanya mati. Terus nggak ada kebangkitan. Terus nggak ada balasan. Kalau gitu apa artinya syariat? Nah, jadi itu. Ini makhluk Allah, ini juga makhluk Allah. Yang ini zolim, yang ini yang dizolimi. Sama-sama makhluk Allah. Seandainya Seseorang itu punya dua anak Anaknya yang satu dolim terus Yang satu yang didolimi Seperti Kobil dan Habil Terus bapaknya Diam saja Adiknya dihajar Didolimi Diam saja Kakaknya menghajar adiknya mati-matian Orang tua diam saja Itu orang tua yang gimana itu? orang tua yang golim dan bangsat dan kurang ajar ya nah itu nah lah orang tua yang adil itu bagaimana eh kamu nggak boleh zalim kepada adikmu itu miliknya adikmu kamu rampas kembalikan eh kamu zalim pada adikmu kamu harus membayar kalau nggak bayar kamu harus menerima hukuman. Nah, kenapa? Karena ini hak adikmu. Nah, itu orang yang bijak. Nah, sekarang ini juga makhluk Allah, ini juga makhluk Allah, sama-sama ciptaan Allah. Yang menghidupkan sama-sama Allah yang memberi mata sama-sama Allah. Terus yang ini zolim kepada ini. Terus sama-sama mati terus Allah subhanahu wa taala membiarkan gitu aja berarti alangkah jeleknya pikiran orang seperti itu terhadap Allah subhanahu wa taala alangkah jeleknya pikiran orang kayak gitu kepada Allah sesungguhnya Allah maha bijaksana iya. Nah, karena kebijaksanaan Allah yang dizolimi akan diberi oleh Allah, yang zalim akan dihukum oleh Allah. Nah, jadi itu. Karena itu Allah berfirman, Am naj'alul ladzina amanu wa 'amilus solihati kal mufsidina fil ard. Apa kami akan menjadikan orang yang beriman, beramal soleh, sama dengan orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Yang ini beriman, ini beramal soleh melakukan kebaikan-kebaikan. Yang ini nggak mau beriman, nggak mau ibadah, malah merusak dan mendolimi. Apa orang yang kayak gitu akan kami jadikan sama dengan orang yang kayak gini nanti di akhirat? Alangkah jeleknya pikiran orang yang mengatakan bahwa mati baik, mati jelek sama sama saja. Alangkah jeleknya pikiran orang yang berpikir bahwa taat beribadah, ahli maksiat setelah mati sama saja. Alangkah jeleknya pikiran itu. Nah itu, sungguh Allah SWT maha mengetahui dan maha memberi balasan yang baik dilipat gandakan dan yang jelek akan dihukum dan Allah maha adil dan Allah maha bijaksana dan Allah maha membalas atas perbuatan hambanya nah jadi maha semuanya iya. nah karena itu amna ja'alul ladzina amanu wa amilus solihati kal mufsidina fil ard. Apa kami jadikan orang yang beriman dan beramal soleh sama seperti orang yang merusak di muka bumi? Amna ja'alul muttaqina kal fujar atau apa kami akan menjadikan orang yang takwa taat menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya seperti orang yang menentang perintah Allah dan melanggar larangannya? Diperintah sholat, ini sholat, ini tidak mau. Diperintah puasa, yang sholat puasa, yang tidak mau sholat, tidak mau puasa. Akimu zakat, atus zakat, tunaikan zakat, ini mau zakat, ini tidak mau. Walatakrobul fawahish, jangan melakukan perbuatan keji. Yang sholat meninggalkan perbuatan keji. Yang nggak sholat, sudah nggak sholat, berbuat keji. Ini takwa, ini ahli dosa. Apa kami akan jadikan yang bertakwa sama saja di akhirat dengan yang ahli dosa? Alangkah jeleknya orang yang berpikir bahwa kalau sudah mati sama saja. Hmm. Lihat kitab Allah yang selalu membicarakan kebenaran, keadilan dan petunjuk. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Kitab yang kami turunkan kepadamu ini. Lihat, penuh berkah. Berkah itu al khairul kathirul mustamir Berkah itu kebaikan yang banyak dan berlanjut. Kebaikan-kebaikan banyak dan terus, tidak terputus. Kitab yang kami turunkan kepadamu ini mubarakun penuh kebaikan, berlanjut, tidak terputus. lihatlah hmm. Lihat baru ayatihi supaya orang itu merenungkan maknanya. Kalau Anda merenungkan, memahami ayat-ayat Allah, Anda tahu pasti ayat Allah itu petunjuk, kebenaran. Terus selama-lamanya jadi petunjuk dan kebenaran tidak ada yang kedaluarsa. Tidak ada yang ini sudah kuno, sudah tidak zamannya. Tidak ada yang kayak gitu. Mubarakun penuh berkah. Apa berkah itu? Al khairul kathirul mustamir. Berkah itu kebaikan yang banyak dan terus. Kitab Allah itu penuh kebaikan, tidak sedikit, terus, tidak terputus. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Lihat tabaru ayatihi. Supaya mereka itu memahami ayat-ayatnya. Waliyatadhakkaro ulul alba. Dan supaya orang yang berakal cerdas jadi ingat karena banyak orang yang pinter tapi nggak sadar dan tidak ingat karena tidak merenungkan dan tidak memahami ayat-ayat Allah. Coba orang yang cerdas yang pinter itu, oh baca ayat Allah dan difahami, pasti akan muncul dalam jiwanya ayat ini benar. Inilah petunjuk kebaikan. Inilah yang membawa manfaat di dunia dan di akhirat. Inilah yang membawa ketenteraman umat di dunia dan sampai di akhirat. Nah, itu ayat Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang diambil dari sini yang pertama bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya apabila ada yang berpemahaman ada selain Allah yang ikut menciptakan sesuatu, maka dia kafir. Allah yang mengatur alam semesta dan seisinya. Apabila ada orang yang berpemahaman ikut mengatur salah satu bagian dari alam ini, maka dia kafir dan musyrik. Eh, itulah umum, konkretnya bagaimana? Allah lah yang menciptakan hujan dan yang mengatur turunnya dan pengaturannya itu jadi kecil-kecil rata ya. nah, dan ya, mengatur manfaat hujan ini untuk kehidupan di bumi semua itu hanya Allah yang menciptakan dan yang mengatur. Kalau ada orang berpemahaman, oh itu pawang hujan. Bisa mengatur turunnya hujan, bisa mengendalikan, bisa mengalihkan, bisa menahan, bisa mengucurkan hujan kalau ada orang berpemahaman bahwa orang itu sebabnya bawang hujan bisa begitu, maka dia kafir. Dia kafir. Kenapa? Karena itu hanya khusus Allah Subhanahu wa taala yang bisa, yang bisa menciptakan dan yang bisa mengatur. Hanya Allah berpemahaman bahwa itu pawang hujan sehingga kalau punya gawe punya hajat datang ke pawang hujan minta supaya hujannya ditahan atau hujannya dialihkan sehingga acaranya tidak kehujanan orang yang datang ke orang seperti itu itu jadi kafir kenapa karena dalam haji berarti berpemahaman selain Allah ada yang bisa ngatur masalah hujan. Nah ini Allah ya satu-satunya yang menciptakan yang mengatur alam semesta dan semuanya ada tujuannya. Orang yang berpikir bahwa alam semesta ini. Ya, ya diciptakan oleh Allah tapi tidak ada tujuannya. Itu kah kafir. Karena itu fawailul lilladzina kafaru dzalika dhannul ladzina kafaru yang berpikir bahwa nggak ada tujuannya itu prasangkanya orang-orang kafir. Nah, jadi itu. Turun hujan sampai banjir. Ada tujuannya. Pasti ada tujuan Allah. Kenapa Allah menurunkan hujan sampai banjir? Pasti ada tujuannya. Yang berpemahaman ya enggak ada tujuannya ya memang Allah jadikan gini gitu aja tanpa tujuan itu berarti kafir karena itu zalika dzannul ladzina kafaru itu prasangka orang-orang kafir. Berarti yang berprasangka ada angin ribut, ada hujan, ada banjir, ada gempa ya. dan dalam hatinya nggak ada tujuan apa-apa ya memang Allah jadikan gempa atau banjir gitu aja itu orang-orang kafir. Islam kok, Islamnya batal. Jadi kafir. Fawailul lilladzina kafaru minan nar. Dan orang yang berprasangka begitu gitu, pasti celaka akan dihukum di neraka. Faedah dari ayat yang kedua. Gitu. Apa orang yang beriman dan beramal soleh sama dengan orang yang durhaka? Berarti orang yang beriman itu tidak sama dengan orang yang gitu, membuat kerusakan di muka bumi. Orang yang beriman dan beramal soleh tidak sama dengan orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Kalau beriman beramal soleh terus lawannya itu membuat kerusakan maksudnya maksudnya membuat kesyirikan iman itu lawannya syirik atau kufur membuat kesyirikan membuat kekufuran Nah itu nah dengan dibahas pelakunya orang yang beriman tidak sama dengan orang kafir. Karena itu apabila ada aturan, ada aturan apapun, kalau menyamakan orang yang beriman dengan orang kafir, menyamakan orang pinter dengan orang bodoh, menyamakan orang yang ahli ibadah dengan orang yang ahli maksiat, sudah pasti aturan itu bukan ajaran Islam. Nah, sekarang kalau pemilu itu sama apa enggak? Orang Islam dan orang kafir sama. Sama ya? Orang Islam nilainya satu. Orang kafir nilainya satu. Yang ahli ibadah nilainya satu. Yang ahli maksiat satu. Yang pinter nilainya satu. Yang bodoh nggak bisa baca tulis nilainya satu. Kalau ada kayak gitu sudah pasti itu bukan dari Islam. Nah, jadi itu. Nah, itu faedah bahwa orang yang baik tidak sama dengan orang yang jelek orang yang takwa tidak sama dengan neraka yang beriman tidak sama dengan orang yang faedah dari sini orang yang beriman itu baik orang yang beramal soleh itu baik yang tidak beriman tidak beramal soleh itu jelek dan merusak yang nggak beriman, nggak beramal soleh itu berarti jelek dan itu meru merusak. Nah, jadi itu. Loh kalau dia nggak melakukan apa-apa masa merusak. Sesungguhnya waktunya sholat nggak sholat itu merusak. Karena sholat itu wajib, waktunya bayar kewajiban, tidak bayar itu sama dengan merusak. Nah jadi itu. Coba. Supaya lampunya nyala, bayar. Tidak mau bayar, tetap terang apa? Jadi gelap. Jadi gelap. Sesungguhnya tidak membayar kewajiban itu meru merusak. Nah, jadi itu. Jadi merusak itu tidak berarti melakukan tindakan saja. Wajib nggak dikerjakan itu sudah masuk dalam merusak. Nah itu karena itu di sini beriman dan beramal soleh lawannya membuat kerusakan. Kenapa? Karena kafir itu adalah merusak, tidak menjalankan kewajiban itu meru merusak. Gitu. Nah, sekarang kalau misalnya ada orang yang hutang, ada yang jadi piutang Nah, piutang ini merencanakan nanti akan melakukan kayak gini dengan dananya. Dananya mana? Nanti sekarang masih dipinjam sama Siti. Waktunya bayar si benda bayar rusak tatanan. Ya. Nah, jadi kewajiban tidak dibayar itu sesungguhnya meru merusak. Amna ja'alul ladzina amanu wa amilus solihati kal mufsidin. Apa kami jadikan orang yang beriman dan beramal soleh itu seperti orang yang merusak? Nah, dipahami bahwa tidak menjalankan kewajiban tidak beriman, tidak beramal soleh, itu sudah meru merusak. Apalagi kalau ditambah melakukan tindakan yang jelas-jelas melanggar. Sesungguhnya melanggar itu meru merusak. Nah itu. Faizah dari ayat berikutnya bahwa Quran ini yang menurunkan adalah Allah. Berarti ini dari Allah. Diturunkan kepada Rasulullah. Kitabun anzalnahu ilaika. Kitab kami turunkan kepadamu. Berarti Quran itu datangnya dari Allah diturunkan kepada Rasulullah. Isinya bagaimana? Isinya penuh kebaikan isinya kebaikan yang banyak dan terus menerus. Kita pun anzalnahu ilaika mubarakun. Yang mubarak. Mubarak itu artinya penuh berkah pakai bahasa Indonesia. Nah, bagaimana tafsirnya? Al-barakatu al-khairul kathirul mustamir. Berkah itu kebaikan yang banyak dan terus. Jadi itu. Lihat dabbaru ayatihi supaya mereka mau merenungkan ayat-ayatnya. Berarti Quran ini diturunkan untuk difahami. Karena merenungkan ayat-ayatnya itu adalah memahami. Kalau tidak faham, tidak akan tahu kalau Quran ini mengandung banyak kebaikan dan berlanjut. Tidak akan tahu. Hanya diketahui oleh orang yang faham bahwa Quran ini penuh keba kebaikan. Kebaikan apa? Kebaikan yang menenteramkan hati di dunia dan di akhirat. Iya. Nah ini Al-Quran. Al-Quran diturunkan untuk direnungkan difahami. Dengan dilungkan dan difahami, akhirnya betul-betul tahu Quran ini ber, berkah. ulul albab supaya orang yang pintar itu jadi ingat ingat Allah ingat kebenaran untuk diikuti ingat kebatilan untuk dijauhi dengan membaca dan memahami ayat orang yang pinter itu jadi ingat ingat Allah ingat kebenaran untuk diikuti ingat kejelekan untuk dijauhi kenapa orang pinter-pinter itu kok korupsi karena nggak ingat kenapa nggak ingat nggak mau baca dan memahami ayat-ayat Allah. Kenapa itu kau pengen jadi pimpinan kok harus nyokak nyogok kayak gitu? Karena tidak ingat. Kenapa tidak ingat? Karena tidak mau baca dan merenungkan ayat-ayat Allah. Kalau dia baca dan merenungkan ayat Allah, jadi ingat, tidak akan berani berbuat yang haram. Nah, karena itu Allah berfirman bahwa Quran ini pengingat. Inna nahnu nazzalna zikro. Sungguh kami yang menurunkan pengingat ini. Loh yang diturunkan oleh Allah pengingat apa yang diturunkan oleh Allah Al-Quran. Ya Al-Quran itu mengingat, Menjadikan jiwa ini jadi ingat Lah orang yang betul-betul jiwanya ingat Tentram Tenang hidupnya di dunia Dan berharap lebih baik lagi di akhirat Muncul harapan gitu Sehingga kalau mau mati tenang Kenapa? Karena nanti kalau mati tambah tenang, tambah tentram. Akhirnya kalau mau mati itu tenang. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi Orang yang beriman hatinya tenang karena ingat kepada Allah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah hanya dengan jiwa ingat pada Allah, jiwa itu jadi tenang.